Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. akan kususupkan orang-orang pilihanku untuk menghancurkan, menguasai satu demi satu kerajaan di seluruh Jawa Dwipa ini. Semua akan tunduk di bawah yang mulia, jerangku hidup. Oh, oh, oh, Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilih tenggorokan gatal minum segera prokol prokol prokol sangatlah manjur prokol prokol obat flu andalan prokol obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek demam bersin sakit kepala hidung tersumbat atau tenggorokan gatal anda flu Prokol obatnya. Produksi Kalbi Farma. Halting bulan, tugasmu adalah menghentikan jerangkong hidup. Eyang eh, Kaliman, bagaimana mungkin? Mereka begitu perkasa, mereka begitu sakti. Saya hanya seorang diri. Anak gadisku, di bawah kau hidup. Anak gadisku, tolong, tolong, anak gadisku, anak gadisku. Anting bulan, hentikan jerangkong hidup. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Waguna, Andi Pangeran sebagai Jerang Sawa, Irin sebagai Jerang Sari, Wenda Lubi sebagai Akang, Neni Haryoko sebagai Neng, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah terdahulu telah kita ikuti bagaimana dua anak buah jerangkong hidup mengincar bayi dari penduduk Cipunagara. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Di rumah itu ada bayinya, Bi. Lihat, pakaian bayi yang dijemur di sana. Bagus. Mudah-mudahan baiknya bagus. Akan kita rampas. Biar sawah saja yang ambil, Bi. Kau yakin bisa mengatasinya? Beres. Bibi lihat saja dari jauh. Baik. Bibi akan awasi dari puncak pohon nangka itu. Hup. Ah, bikin apa kau, Nyai? Uh, hmm. uh, bikin baju untuk anak kita, Kang? Oh, warnanya merah ya. Bagus tidak, Kang? <laughs> Pasti sangat gagah anakku. Coba kan sekarang. Hmm. Ah, nanti, Kang. Pan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, hmm? mandi, pakai bedak, nah baru pakai baju eh, baru eh, eh. ini. Eh, kok pakai bunga-bunga segala? biar makin gagah kan? <laughs> eh, kau lupa ya, bayi kita laki-laki nih. Memangnya kalau bayi laki-laki tidak boleh pakai kembang? Menurut Akang sih, sebaiknya tanpa bunga-bunga. Biar kelihatan jantan. Karena kalau ada bunganya, dia menjadi cantik. Ya, Akang. Coba kemarin-kemarin bilangnya. Kalau sudah terlanjur begini bagaimana? Ah, kalau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa. Hmm? Biar saja tetap dipakai. Namanya juga masih bayi, belum terlalu kentara perbedaannya. Tapi Akang tadi kelihatannya kecewa. Ah, biar saja ku lepas bunga-bunganya, tidak susah oh, kok. Oh, oh, oh, biasa aja nih. Bagus kok. Ah, jangan begitu, kan, Tetap akan saya lepas ah, kembali. Ah, jangan, betul nih. Akang tidak ingin hasil karyamu yang begitu indah itu cacat. Memang pekerjaan saya ini indah, kan? Iya, sangat indah, Nyi. Setiap kali ku amati jemarimu yang halus menari-nari di atas kain merah itu, wah, begitu indahnya. <laughs> Iya, kan? Lalu terbercik di dalam sanubari Akang rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, Nyi. <laughs> bahwa yang memiliki jemari halus dan lembut itu adalah istriku, Nyi. Ah, akang bisa saja Siapa itu, Kang? Permisi. Ah, ada tamu rupanya. Seperti suara anak kecil, tapi seperti suara orang asing, Kang. Permisi. Ah, akan Akang lihat ya. Permisi. Oh, adik. Adik mencari siapa? saya sawah. ah? Jerang sawah. Ada apa di sawah? Saya mencari uas saya. Iya, iya. Istrinya baru saja melahirkan. Saya disuruh orang tua saya untuk menengok. Siapa nama uakmu? Dan siapa pula nama orang tua adik? Kebetulan kami pun juga punya bayi, Di. Oh ya? Jangan-jangan paman uak saya. Ah. Nama uamu siapa, Dek? Namanya Wak Sarman. Wak Sarman? Hmm, setahu saya tidak ada yang namanya Wak Sarman di daerah sekitar sini. Bukan begitu, Nyi? Iya, Dek. Di sekitar sini tidak ada yang namanya Wak Sarman. <laughs> Iya, nama saya Kursa, Dek. Uh, Wakmu itu di mana rumahnya, Dek? Iya. Rumahnya entah, Paman. Pokoknya di sekitar Sungai Cipunegara. Wah, Cipunagara begitu luas adik kecil. Orang tuamu siapa, Dik? Orang tuaku? Mm -mm. Hmm, aku tidak tahu. Tidak tahu? Wah, kok aneh? Masa sama orang tua sendiri tidak tahu nama? Saya tidak punya orang tua. Hah? Tidak punya orang tua? Ah, kau bilang tadi kau disuruh orang tuamu mencari Wak Sarman. Hmm? Hi, saya bohong. Ah? Ah? Kau bohong? Oh, apa maksudmu, Sawa? Mengapa membohongi kami? Terus saja, Paman dan Bibi. Saya hanya ingin melihat bayi kalian. Wow, luar biasa. Bayi ini bagus sekali. Sungguh-sungguh bagus. Eh, eh, eh. Jangan sentuh anakku. Cikucik, kucik, kucik, cikucik, kucik, <laughs> kucik. Heh, anak kecil, jangan ganggu anakku. Cikucik, kucik, kucik, cikucik, kucik, kucik, cikucik, kucik. Salah. Jangan ganggu bayi kami. Huh? Pasti yang mulia suka sekali. Yang mulia? Siapa yang mulia itu? Ketahuilah, saya adalah utusan yang mulia Jerangkong Hidup. Jerang, kok hidup. hidup. <laughs> Ternyata kalian tahu juga nama junjunganku. Ah, benarkah ke orangnya? Jerangkong hidup? Ah. Ya, untuk mengambil bayi kalian. Tidak, ya. Sawah, aku minta tinggalkan rumah kami. Hah? Tentu, setelah membawa bayi mungil ini. Tidak, ah. kami tidak akan pernah mengizinkan. Siapa minta izin? Saya akan rampasnya. Sawah, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak, tidak. Tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Bibi yang cantik, berikan bayimu padaku. Sesudah itu, aku baru pergi. Tidak. Berikan kataku. Tidak. Kalian tidak dapat mencegahku. Percaya. Hei, anak kecil. Aku tidak peduli kau utusan setan belang manapun. Tapi kalau kau berani mengganggu kami, maka kami akan... Mau apa? Coba! Pergi dari sini! Hah? Kalau aku tidak mau... Aku terpaksa melemparmu keluar. Coba kalau bisa. Baik. Kau yang memintanya. Tidak ada cara lain lagi. Sang ayah bayi itu dengan geram mendekati jerang sawah Sebaliknya, utusan cilik jerangkong hidup ini dengan penuh percaya diri menantinya. Dan ketika tangan kekar lelaki itu menjulur, mencoba mencekal kedua pundak sawah. Kau, kau bagaimana, Puncak! Kau sekali! suamimu yang mulai, bukan aku. Iya, Kang. Aku. Kang. Kang. Nyi. Lindungi. Antum. kita tinggalkan sejenak wilayah Cipunagara ini untuk melihat apa yang terjadi dengan Raden Sakapalwaguna, Anting Bulan, dan Intan Pandini. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, mereka bertiga telah terlibat dalam masalah cinta, sehingga membuat hubungan Sakapalwaguna dan Anting Bulan menjadi retak. Begitu pula antara Anting Bulan dengan Intan Pandini. Bahkan Intan Pandini tergeletak berlumuran darah ketika lehernya terkena pedang anting mulan Intan! Intan! Intan! Oh, kurang ngajar. Anting telah membunuhnya. Anting telah membunuh Intan pandi ini oh, aku tak akan relakan ini. Anting! Anting Mulan! Kau harus mempertanggungjawabkan kematian Intan pandi ini Aku Saka Palwa yang akan menuntut balas atas kematiannya. Ingat Kakang Saka, Anting Wulan adalah adik seperguruanmu sendiri. Tidak peduli. Dia telah membunuh orang yang sangat kucintai. Sebaiknya jangan turutkan nafsu amarah, Kakang. Sariti, tolong urus Intan Pandini. Sementara aku akan kejar Anting Bulan. Selagi dia belum jauh, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Intan Pandini. Hup, ya. kehilangan pertimbangan sehatnya. Kehilangan Intan Pandini membuatnya begitu kalut. Intan, hei, apakah dia benar-benar telah mati? Coba ku periksa lebih teliti. Hei, suara apa itu? Ada seseorang yang melemparkan batu. Hmm, ini mencurigakan. Jelas suatu kesengajaan. Oh, ada yang mau main-main dengan Sariti rupanya. Boleh, boleh coba. Tadi nampaknya dari sekitar sini batu itu dilemparkan. Tapi tidak ada jejak ataupun tanda-tanda apapun. Ah, aku akan cari tempat lain. Hei, di sini pun sepi. Tak ada tanda-tanda tak ada siapa-siapa. Tapi jelas, tadi ada yang melempar batu. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan ada orang yang sengaja menjauhkan aku dari dari Intan Pandini. Ah, oh, aku harus cepat-cepat kembali ke sana. Lenyap. Intan Pandini lenyap. Jelas tadi di sini. Ini masih ada bekas-bekas darahnya. Mungkin dibawa Kakang Saka? Ah, pasti tidak. Kakang Saka tidak mungkin kembali secepat itu. Tapi, siapa yang mengambil Intan Pandini? Hei! Siapa yang mengambil Intan Pandini? Ah, siapapun dia, pasti orang yang tadi melempar-lemparkan batu memancingku menjauhi tempat ini. Ah, sial betul. Sial terus-menerus. Kecelakaan Intan, pertengkaran Wulan dengan Kakang Saka, dan kini Intan Pandini lenyap. Ah, entah sudah meninggal ataukah masih bisa ditolong. Apa kataku nanti dengan Kakang Saka? Sementara itu, anting bulan yang lari meninggalkan Saka Palwaguna kini duduk bersandar pada sebuah pohon besar dengan mata yang sembab oleh air mata. Sungguh, aku tak ingin membunuh Intan. Aku tak pernah ingin menjadi pembunuh. Kakang Saka? Iya, aku di sini pembunuh. Kakang Saka, kau, kau menuduhku pembunuh? Memangnya apa yang kau lakukan terhadap Intan Pandini? Ah, aku tidak sengaja, Kakang. Kau tidak sengaja menempelkan pedangmu di leher Intan. Aku aku hanya bermaksud mengancamnya, menakut-nakutinya. Alasan? Aku sendiri sangat menyesal. Sungguh Aku tak ingin membunuhnya. Bukankah kematiannya membuatmu merasa lebih bebas untuk mendekatiku? Kakak! Tapi ketahuilah, aku tak mungkin mencintaimu. Kau yang telah membunuh Intan Pandini, gadis yang sangat kucintai. Anting, sekarang bangunlah dan ikuti aku. Kemana? Kembali ke jasad Pandini. Ke, ke jasad Pandini? Untuk apa? Aku telah berjanji untuk membalaskan kematiannya. Membalaskan kematian Intan Pandini? Iya. Maksud Kakang Saka, Kakang mau membunuhku? Iya di depan Intan Pandini. Tidak. Aku tak mau kembali ke sana. Aku akan memaksamu untuk ke sana. Paksalah. Cabut pedangmu. Cabut pedangmu kataku. Ayo, cabut pedangmu. Jangan hanya kepada perempuan yang tak tahu ilmu kepandaian, kau mengancam-ngancamkan pedangmu. Dengar Kakang Saka. Aku tak pernah berniat membunuh gadis dusunmu itu. Kalau sekarang kau mau membunuh aku, bunuhlah. Tapi aku tak sudi kau paksa-paksa datang ke jasad gadis itu. Jangan jadi pengecut kau, Anting. Pengecut? Siapa pengecut yang sebenarnya? Aku yang siap kau bunuh. Ataukah kau sendiri seorang pendekar pria yang dengan gagah perkasa mengacung-acungkan pedangnya pada seorang gadis adik seperguruannya sendiri? Jangan bawa-bawa nama perguruan. Kita bertindak atas nama pribadi. Ya, pribadi pendekar Ning Sewu yang satu terhadap pendekar Ning Sewu yang lain. Sariti, Kenapa kau menyusul kemari? Kakang Saka, bertindaklah lebih dewasa. Kau bisa berkata begitu karena kau tidak kehilangan kekasih. Apakah dengan membunuh adik seperguruanmu, kekasihmu akan hidup kembali? Aku mengerti perasaan Kakang Saka, tapi sebaliknya, jangan perburuk keadaan Kakang. Pikirkan perguruan Kakang juga. Pikirkan nama baik Eyang Wanayasa, Kakang Seta, Kakang Dampu Awuk. Sebagai seorang pendekar, Seharusnya kita lebih dapat menguasai diri. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku memberi nasihat-nasihat pada kalian. Sariti, mengapa kau tinggalkan Intan Pandini? Kakang, karena Intan Pandini pulalah aku menyusul kemari. Karena Intan Pandini? Ya, Intan Pandini telah Lenyap? Telah lenyap? Apa maksudmu? Seseorang, entah siapa, telah melarikan Intan Pandini. Sariti, kau pun tidak dapat dipercaya. Ya. Anting Bulan, mm, ayo kita kembali lagi. Kembali kemana? Kembali, maksudku kita bersama-sama lagi. Kau dan Kakang Saka. Tidak. Saya mengerti perasaanmu, Wulan. Perselisihan antara kau dan kakang seperguruanmu. Tapi tak bisa diteruskan. Antara saudara seperguruan tidak boleh bermusuhan, Wulan. Harus ada cara untuk damai. Kau boleh damai dengan sisa kapalwa itu. Tapi tidak untuk anting Wulan. Wulan? Sariti, aku tak akan pernah damai dengan saka Palwa. Kau tidak mau bergabung lagi dengan Ning Sewu? Aku tidak mengatakan Ning Sewu. Aku bilang Sakapalwa. Lain Sakapalwa, lain yang sewu. Lalu sekarang, kau mau kemana, Anting? Mau kemana saja. Apa pedulimu? Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbi Farma. Bagaimanakah kelanjutan kisah Anting Bulan dan Raden Saka Siapakah manusia misterius yang telah melarikan Intan Pandini? Dan apakah Intan Pandini masih hidup? Bagaimana pula nasib bayi yang diculik oleh anak buah jerangkong hidup? Bagaimana pula nasib ibunya? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokot obat flu andalan, dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.